Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kita untuk senantiasa berupaya menjaga hubungan satu rahmi dan melarang keras dari memutus hubungan rahim. Pembahasan pertama sebelum asar ini, Ikhwan Rahiman Rahimakumullah, Kita akan baca beberapa hadis dari ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan keutamaan silaturahmi. Yang pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya menyambung hubungan rahim silaturahmi adalah satu di antara wujud bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yasil rahimah." Hendaknya dia menyambung hubungan dengan rahimnya. Terus menjaga hubungan silaturahmi. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya silaturahmi adalah sebab seorang mendapatkan kelapangan rezeki dan kepanjangan panjang umur. dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqih barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dilapangkan rezekinya wa an yunsalahu bi asari dan dipanjangkan umurnya fal yasil rahimah hendaknya dia terus berupaya menyambung hubungan rahimnya menjaga silaturahminya dengan kerabat Yang ketiga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya menyambung hubungan rahim sebab di antara sebab suara masuk surga. Silaturahmi adalah satu di antara sebab dukhulul jannah. Dari hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Anna rajulan ada seorang qala berkata ya Rasulullah." Ada seorang sahabat berkata ya Rasulullah, "Akhbirni bi'amalin yudhilunil jannah." Kabarkan kepadaku amalan yang akan menjadi sebab aku masuk sorga Karena amalan kita hanyalah sebab. Iya. Dengan rahmat Allah kita akan masuk sorga dan sebabnya adalah amal yang kita lakukan. Faqala Rasulullah SAW kata Rasulullah SAW ta'budullah la tusriku bihi syai'a. Yang pertama adalah kamu beribadah hanya kepada Allah Jangan kamu mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Beribadah kepada Allah dan jangan mendoakan Allah dalam ibadah. Jangan berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala kata beliau, "Wa tuqimus shalah." Kemudian kamu tegakkan salat. Ditunaikan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya juga tunaikan ditegakkan salat jadi batinnya khusyuknya qala wa tu'tiz zakah kemudian juga kamu keluarkan zakat yang keempat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tasdir rahim dan sambung hubungan rahimmu jaga silaturahmimu dengan kerabat silaturahim adalah satu di antara sebab seorang masuk surga. rahimakumullah. Sebaliknya memutuskan hubungan rahim memutuskan hubungan silaturahmi adalah sebab laknat dan sebab seorang terhalang di sorga. Di dalam surat Muhammad ayat yang ke-23 atau 22 23 Allah Subhanahu wa taala menerangkan di antara golongan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum Apakah kalian jika telah berkuasa di bumi kalian hendak melakukan kerusakan di bumi dan memutus hubungan rahim-rahim kalian? Ulaikal ladzina la'anahumullah mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang melakukan melakukan kerusakan di bumi ketika memiliki kekuasaan dan orang-orang yang memutus hubungan rahim memutus hubungan silaturahmi di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannah qati'." Ia tidak akan masuk surga seorang yang qati', yakni yang memutus hubungan silaturahmi. La yadkhulul jannah tidak akan masuk surga qati', yakni seorang yang memutus hubungan silaturahmi. Alhamdulillah Di antara ancaman mereka-mereka yang memutuskan hubungan silaturahmi, memutuskan hubungan silaturahmi adalah tuajjal uqubatuh. Disegerakan hukumannya di dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allah li sahibihi bil uqubah fid dunya ma'a ma yaddakhir lahu fil akhirah min al baghi wa qati'atir rahim tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan oleh Allah hukumannya di dunia bersamaan dengan nanti juga di akhirat persiapan hukum menutup dia daripada dosa berbuat baki ia mendolimi orang lain dan memutuskan hubungan rahim di dalam satu hadis yang dihasankan oleh Syalban rahimahullah taala Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna amal bani adam tu'radu 'ala Allah tabaraka ta'ala isyata kulli khamisin lailatul jumu'ah amalan-amalan manusia amalan-amalan Bani Adam distorkan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap hari Kamis di malam Jumat. Qala fala yuqbalu amalu qati'i rahim dan tidak akan diterima amarannya seorang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Ini khonafillah rahiman rahimakumullah beberapa hadis yang menolong kita. Iya, untuk terus berupaya menyambung hubungan rahmi dan menghardik kita. Mengancam kita jangan sampai terjatuh ke dalam memutus hubungan rahmi. Terus sambung hubungan rahmi. Walaupun ternyata pihak kerabat berupaya untuk memutuskan hubungan, kita sebagai seorang muslim terus menyambung hubungan rahim dengan saudara-saudara kita. Datang dalam satu hadis Seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Rasulullah ya Rasulullah innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni aku punya kerabat aku menyambung hubungan dengan mereka tapi mereka memutuskan hubungan denganku wa uhsinu ilaihim aku berupaya berbuat baik kepada mereka Wa ilayya tapi mereka berbuat jelek kepadaku. Wa ahlimu anhum Wajhaluna aku berbuat baik santun kepada mereka. Tapi ternyata mereka berbuat bodoh kepadaku. Iya, upaya-upaya untuk melakukan silaturahmi ternyata dibalas dengan kejelekan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lain kunta kama qulta faka'annama tasifuhul mal." Kalau kamu demikian keadaannya seperti kamu katakan, terus berupaya menyambung hubungan rahim. Terus berupaya santun kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, dan mereka terus berbuat jelek kepada kamu, maka seakan-akan kamu sedang menaburkan debu panas kepada mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi wahir 'alaihim. Madum tak ada dalik dan terus menerus engkau mendapatkan penolong. Ada penolong dari Allah untukmu. Ya selama engkau berbuat demikian. Terus ikhwan fillah rahiman rahimakumullah berupaya ia menyambung hubungan satu rahmi untuk mendapatkan keutamaan fadilah iya rahmi dan jangan sampai seorang muslim terjatuh ke dalam memutuskan hubungan rahmi. iya apa itu rahim dan apa aja ada adab yang terkait dengan masalah hubungan rahmi nanti bisa kita baca pada asar insyaallah wallahu alam bisawab